wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali dan demikian juga orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Seperti biasa kita membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala salah seorang imam besar dari madhab syafi'i yaitu madhab yang masyhur dan tersebar di tanah air kita. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah abu-abul miyah yaitu bab-bab yang berkaitan dengan air. Sekarang kita masuk pada bab al-aniyah yaitu bab yang berkaitan tentang bejana-bejana ya, tentang periuk, bejana, piring, gelas dan yang lainnya. Bab ini ya dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah setelah babul miyah, setelah bab tentang air karena seorang tatkala menggunakan air dia harus meletakkan air tersebut di bejana, entah diletakkan di periuk atau di ember atau yang lainnya. Ya, oleh karenanya perlu kita membahas tentang babul aniyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-aniyah. Terutama para ulama khilaf tentang masalah bagaimana jika seorang berwudu dengan air yang diletakkan di bejana yang terbuat dari emas atau perak. Maka di situ ada khilaf di antara para ulama. Oleh karenanya kita nanti akan bahas tentang ya aniyah tentang bejana atau tempat ya wadah tempat meletakkan air apa yang terbuat dari emas bagaimana kalau terbuat dari perak bagaimana kalau bercampur dengan emas dan perak bagaimana kalau terbuat dari kulit binatang bagaimana kalau terbuat dari eh, kulit binatang yang sudah jadi bangkai kemudian disamak, bagaimana juga kalau terbuat dari kulit binatang yang asalnya haram untuk dimakan seperti misalnya kulit harimau atau kulit buaya yang kemudian dijadikan ya tempat air misalnya. Maka ini akan kita bahas insya Allah pada malam hari ini biiznillahi taala. Sebelumnya yang perlu kita ingat ada kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-aslu fil aniyah adalah al-hil wa taharah. Asalnya segala yang berkaitan dengan bejana asalnya adalah halal dan suci. Ya ini berkaitan dengan seluruh perkara-perkara yang, yang ada di atas muka bumi ini. Oleh karenanya para ulama mengatakan satu kaidah al-asl fil asya al-ibahah. Asalnya hukum atas segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini asalnya halal dan boleh dimakan dan suci. Asalnya halal boleh dimakan dan suci. Sampai ada dalil yang menajiskannya atau sampai ada dalil yang dalil yang mengharamkannya. Asalnya seluruh yang ada di atas muka bumi ini boleh digunakan. Sampai ada dalil yang mengharamkan penggunaannya. Oleh karenanya, ikhwani fillah Allah ya. ini kaidah yang penting. Kita punya kaidah dasar asalnya segala sesuatu di atas muka bumi ini ya halal dan juga boleh digunakan dan suci. Sampai ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'an. Seluruh yang ada di atas muka bumi ini asalnya diciptakan oleh Allah untuk kalian. Ma di sini adalah isim mausulah yang dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman. Artinya semua yang di atas muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kalian. Kemudian Allah tekankan dengan kalimat jami'an seluruhnya. Jadi ada dua penekanan keumuman dari sisi ma mausulah dan dari kalimat jami'an. Yang ini menekankan bahwasanya seluruh yang ada di atas muka bumi ini asalnya halal, asalnya boleh digunakan dan asalnya suci sampai ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asal ini. Sekarang kita membahas tentang uh, hukum makan dan minum dari bejana atau wadah atau piring atau e, gelas yang terbuat dari emas dan perak. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram membawakan sebuah hadis an Hudzaifah ibn yaman dari sahabat Hudzaifah bin yaman radhiyallahu taala anhuma. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan janganlah kalian makan dari piring-piring ya yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sungguhnya emas dan perak itu atau bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, piring yang terbuat dari emas dan perak lahum fid dunya. Itu bagi orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhir. Adapun kalian bejana yang terbuat dari emas dan perak itu untuk kalian tapi di di akhirat. Hadis ini tidak dilakukan lagi akan kesahihannya kata Al Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah muttafaqun alaih. Yaitu sahih diriwayatkan oleh al Imam Bukhari dan Al Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Sebelum kita membahas tentang isi hadis ini, kita perlu mengenal perawi hadis ini yaitu Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhuma yang beliau dan ayahnya Al Yaman Hudzaifah dan ayahnya Al-Yaman dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayahnya Al-Yaman meninggal dalam perang Uhud karena salah dibunuh oleh sebagian kaum muslimin. Disebutkan bahwasanya tatkala terjadi perang Uhud dalam sejarah disebutkan tatkala terjadi peristiwa perang Uhud karena ayahnya Hudzaifah sudah tua, maka Rasulullah SAW menugaskan ayahnya yaitu Al-Yaman untuk berjaga di kota Madinah bersama salah seorang temannya yang sama-sama sudah berusia lanjut. Kemudian berangkatlah kaum muslimin untuk berperang dalam perang Uhud. Di antaranya Hudzaifah ikut perang dalam perang Uhud. Rupanya setelah berjalan peperangan, Al-Yaman berbincang-bincang dengan temannya tadi yang ditugaskan di Madinah. Sehingga terbetik dalam hati mereka untuk mati syahid. Kita ingin mati syahid. Maka berjalanlah mereka menyusul kaum muslimin di perang Uhud. Rupanya tatkala mereka masuk dalam peperangan, kemudian terjadi apa yang terjadi tatkala kaum muslimin ya kaum muslimin ya melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka turun dari Jabal Rumat pasukan pemanah kemudian akhirnya dibunuhlah sisa pasukan pemanah yang di atasnya tatkala kaum muslimin sedang sibuk mengumpulkan barang rampasan perang tiba-tiba kaum musyrikin menyerang dari dua arah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang tatkala itu masih kafir yang tadinya peperangan dari satu arah kaum muslimin dan kaum musyrikin dari satu arah tatkala penjaga di atas gunung Jabal Rumah turun, maka kaum musyrikin sebagian mereka memutar sehingga menyerang kaum muslimin dari dua dua arah. Sehingga tatkala itu terjadi hal yang mengagetkan mereka sehingga mereka bingung terkadang siapa musuh siapa lawan. Akhirnya yang jadi korban di antaranya adalah Al-Yaman ayahnya Hudzaifah bin Al-Yaman. Maka mereka pun membunuh Al-Yaman mereka menyangka ini adalah seorang musyrik. Tatkala mereka akan membunuh maka Hudzaifah berteriak dari jauh, "Abi amsiku, Kata mereka, kata Uzaifah, berhenti itu ayahku. Akan tapi mereka sudah karena dalam keadaan kalut, akhirnya mereka pun membunuh Al-Yaman ayah Hudzaifah radhiyallahu taala anhu sehingga akhirnya meninggal dunia. Kemudian akhirnya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu memaafkan kaum muslimin dan menjadikan diahnya, diah ya, salah bunuh terhadap ayahnya diberikan kepada kaum muslimin. Itu Al-Yaman ayahnya Hudzaifah. Adapun Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dikenal dengan sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dialah sahabat Nabi yang mengetahui rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk dan kemudian ada sebagian orang-orang munafik yang ingin buat makar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah bongkar rahasia mereka. Di antaranya Allah menyebutkan nama-nama mereka karena tidak semua orang munafik diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La ta'lamuhum kata Allah Subhanahu wa taala engkau tidak mengetahui siapa mereka. Orang-orang munafik ada yang Nabi tidak tahu karena Nabi tidak mengetahui isi hati manusia. Nabi tidak tahu isi hati manusia. Apakah dia munafik atau tidak? Kalau dia menampakkan Islam, Nabi tidak tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di antara rahmat Allah, Allah mengabarkan kepada Rasulullah tentang sebagian nama-nama orang munafik. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahu hal ini kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, ada orang-orang munafik, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Sehingga ya diketahui Hudzaifah mengetahui rahasia Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Hudzaifah banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah yang diceritakan oleh Nabi kepada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia dan diragukan keislamannya maka Umar menunggu Hudzaifah apakah Hudzaifah salat menyolatkan orang tersebut atau tidak kalau Hudzaifah menyolatkan orang tersebut berarti dia bukan orang munafik dia orang muslim tetapi kalau Hudzaifah radhiyallahu taala ternyata tidak menyolatkan orang itu, berarti ini orang munafik. Suatu saat ada orang meninggal dunia dan ternyata tidak disolatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab pun ya mendatangi Hudzaifah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Hudzaifah, hal sammani mimma sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk orang yang disebut oleh Nabi sebagai orang-orang munafik? Kata Hudzaifah, "Tidak ya Umar. Dan saya tidak akan mengabarkan orang lain setelah engkau." Artinya lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sudah dijamin masuk surga, yang senantiasa keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tatkala Umar bin Khattab dalam keadaan sekarat sakaratul maut telah ditikam oleh ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, di antaranya datang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kemudian memuji memuji Umar radhiyallahu taala anhu dan mengatakan terlalu sering saya mendengar Nabi mengatakan dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar kata Ali bin Abi Thalib wahai Umar saya sering mendengar Rasulullah SAW mengatakan saya pergi masuk suatu kampung saya bersama Abu Bakar dan Umar dan saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar artinya Rasulullah Abu Bakar dan Umar ini tiga sahabat yang sangat dekat ini menunjukkan kedekatan mereka oleh karenanya meskipun demikian Meskipun Umar adalah sahabat dekat Nabi SAW dan sekarang Allah tetap mengabadikan persahabatan mereka bahkan di kuburan. Ya, Kedua sahabat ini Abu Bakar dan Umar bergandengan dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukanlah orang yang pede yang kemudian tatkala sudah dikabarkan oleh Nabi masuk surga kemudian dia pede kemudian dia merasa ujub tidak tetapi dia tetap merasa takut. Oleh karenanya tatkala ada orang yang tidak disolati oleh Hudzaifah bin Yaman maka datanglah Umar kemudian bertanya, "Ya Hudzaifah, apakah saya termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang munafik? Kata Uthayfa tidak, tentu tentu saja tidak. Justru Umar bin Khattab adalah orang yang paling keras terhadap orang-orang munafik. Uthayfa bin Yaman ya meninggal di beliau ditugaskan oleh Umar alal Madain. Madain itu di daerah di dekat Sungai Dujlah dan terletak dekat dengan kota Baghdad. Dia jadi pemimpin di sana dan akhirnya meninggal dunia di daerah sana radhiyallahu taala anhu. Kita bicarakan asal usul hadis ini, asbabul wurud hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana telah kita sebutkan. Disebutkan ya. Suatu saat dari Abdurrahman bin Abi Laila dia berkata annahum kanu inda Hudzaifah. Tatkala itu mereka sedang bersama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Fastasqa maka Hudzaifah pun minta untuk didatangkan air minum. Fasakahu majusi, ada seorang majusi ya, yang dibawa kekuasaan kaum muslimin tatkala itu, kemudian mendatangkan air minum untuk diberikan kepada Hudzaifah. Hudzaifah pemimpin tatkala gubernur atau bupati, intinya dia pemimpin daerah situ. Falamma wudi al-qadah fi yadihi ramahu bihi. Tatkala dihidangkan gelas kepada Hudzaifah untuk diminum, ternyata Hudzaifah melemparkan gelas tersebut, melempar gelas tersebut. Ternyata gelas tersebut terbuat dari emas atau perak. Kemudian Hudzaifah berkata, "Laula anni nuhituhu ghairu marratin wala marratain." Kalau bukan karena saya pernah dilarang oleh Nabi sekali atau dua kali. Nabi pernah melarang untuk makan dan minum dengan menggunakan gelas atau bejana atau piring terbuat dari emas dan perak. Kata Hudzaifah, "Walakin sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul." Akan tapi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La talbasul harir wala dibaj." Janganlah kalian para lelaki menggunakan kain sutra haram bagi lelaki menggunakan kain sutra. Wala dibaj, demikian juga diharamkan untuk menggunakan dibaj. Dibaj adalah baju yang terbuat dari kain sutra yang halus. Yang terbuat dari kain sutra yang yang halus. Rasulullah SAW suatu hari pernah mengambil sutra dan emas. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dua perkara ini muharramun ala dhukuri ummati. Diharamkan bagi para lelaki dari umatku. Dan dihalalkan bagi kaum wanita dari umatku. Oleh karenanya para lelaki tidak boleh berhias atau menggunakan emas dan juga tidak boleh menggunakan kain sutra. Kemudian kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Wala tashrabu fi aniyati Dan janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas wal fiddah. Dan jangan kalian minum pula dari bejana yang terbuat dari perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan janganlah kalian makan dari piring-piring atau tempayan yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Kata Nabi SAW, Wasallam? Fatinna halahum fit dunya walana fil Sungguhnya emas dan perak bejana yang terbuat dari emas dan perak ini adalah untuk orang-orang kafir di dunia. Silakan mereka bersenang-senang, ya bergaya-gaya, berhidup mewah, gaya hidup mewah dengan menggunakan emas dan perak sebagai bejana mereka. Walana fil akhirah. Adapun bagi kita kaum mukminin adalah di akhirat tempatnya itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan walahum fid dunia, fa innaha lahum fid dunia. Sungguhnya emas dan perak ini bejana emas dan perak adalah untuk mereka. Hum di sini jelas orang-orang kafir. Meskipun tidak disebutkan sebelumnya dalam hadis ini. Akan tapi dalam uslub bahasa Arab kalau domir kata ganti tersebut telah diketahui siapa maksudnya maka sudah dipahami dan ini terkadang disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atasnya akan sirna. Nya ini maksudnya apa? Dunia sudah paham orang meskipun tidak sebelumnya tidak disebutkan tentang dunia. Tapi orang sudah paham nya di sini maksudnya apa? Dunia. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam yang asyik melihat kuda sampai akhirnya matahari terbenam kata Nabi Sulaiman dalam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an فقال إني أحببت حب khairi an ذكر ربي hatta tawarat bil Kata Nabi Sulaiman, aku pun ya disibukkan ya dengan ya melihat kuda-kuda tersebut sehingga saya lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala hatta tawarat bil hijab. Tawarat di sini sampai terbenam, sampai hilang dari pandangan. Siapa yang hilang? Maksudnya matahari meskipun tidak disebutkan sebelumnya. Demikian juga dalam hadis ini. Tatkala Nabi SAW mengatakan, Fa innaha lahum fid dunya. Sungguhnya emas dan perak ini, bejana emas dan perak adalah untuk mereka, maksudnya adalah orang-orang orang-orang kafir. Di sini bukan dipahami bahwasanya orang-orang kafir halal menggunakan bejana emas dan perak. Bukan demikian ikhwani fillah azanillahu Para ulama telah menjelaskan di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya orang-orang kafir diharamkan mereka ya untuk menikmati kenikmatan dunia ini. Seluruh kenikmatan yang mereka rasakan dunia ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena Allah ciptakan adalah untuk orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka boleh menggunakan. Tapi penggunaan mereka pada hukum akhirat, hukum Allah tidak halal. Dan mereka akan dihisap setiap kenikmatan yang mereka rasakan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mereka, kita pun akan ditanya. Summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan yang kalian rasakan. Ini orang mukmin ditanya, apalagi orang kafir. Asalnya mereka tidak halal menggunakan benda-benda tersebut. Ya, dan mereka akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Kenapa dikatakan bahwasanya ini adalah boleh bagi mereka artinya kata Nabi falahum in fa innaha lahum fid dunya. Ini adalah buat orang-orang kafir. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, karena asalnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang jauh dari penyembahan kepada Allah, jauh dari ubudiyah. Karena kemewahan seperti ini memiliki jangankan bayangkan punya piring dari emas, bejana dari emas ya. Bahkan saya lihat ada di zaman sekarang ini yang buat ya sebagian bahkan ada barang-barang yang di kamar mandi dibuat dari emas ya. Ini buat apa? Ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan sifat rendah, sifat tawadhu. Seorang mukmin hendaknya tawadhu. Seorang mukmin hendaknya memiliki tidak merasakan dunia ini adalah kenikmatan utama tidak. Orang-orang seperti orang kafir ini mereka tahu bahwasanya kenikmatan mereka adalah di dunia. Sehingga mereka puas-puaskan kenikmatan mereka di dunia ya mereka memuaskan diri mereka dengan segala bentuk kenikmatan dan ini bertentangan dengan seorang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya mereka tahu bahwasanya dunia hanyalah sementara jangan saya mereka tertipu dengan dunia dan ini bertentangan dengan ya sikap muslim yang seharusnya oleh karenanya diharamkan bagi orang-orang muslim untuk menggunakannya di dunia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallam dari hadis Al-Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari tujuh perkara. Di antaranya kata Nabi disebutkan wa anis syurbi fil fiddah fa innahu man syariba fiha fid dunya lam yashrab fiha fil akhirah. Rasulullah Wasallam melarang untuk minum dari cangkir atau gelas yang terbuat dari perak. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innahu man syariba fiha fid Barang siapa yang minum dari cangkir yang terbuat dari perak di dunia, lam yashrab fiha bil akhirah. Dia tidak akan minum dari di akhirat kelak. Oleh karenanya, para ulama juga menyebutkan di antara illah sebab kenapa diharamkan kaum muslimin untuk makan dan minum dari bejana atau cangkir yang terbuat dari emas dan perak karena itu adalah khusus untuk orang-orang yang masuk di surga. Dan barang siapa yang makan dan minum dari emas dan perak, maka dia bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Dia bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man syaribal khamra fi dunia, lam yashrabha fil akhirah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang minum bir di dunia, dia tidak akan minum di akhirat. Man labisal harira fi dunia, lam yalbasu fil akhirah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memakai pakaian terbuat dari sutra bagi kaum lelaki dia tidak akan pakai di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW, Man syariba fi aniyati dhahabi wal fiddah, lam yashrab bihima fihima fil akhirah. Barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak di dunia, maka dia tidak akan minum di akhirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Libasu ahli jannah wa aniyatu ahli jannah." Ya. Wa syarabu ahli jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Karena khamr adalah minumnya penduduk surga karena harir sutra adalah pakaiannya penduduk surga dan emas dan perak adalah bejananya penduduk surga. Barang siapa yang menyegerakan tidak sabar sehingga dia gunakan di dunia, dia minum khamar di dunia, dia tidak akan minum di akhirat. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhirat ada sungai yang terbuat dari khamar. Anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala di surga ada sungai-sungai yang isinya adalah bir yang lezat untuk diminum. Bayangkan sungai isinya apa? bir. Tapi birnya tidak bikin mabuk, tidak seperti tidak bikin mabuk, tidak tidak bikin kepala pening, tidak bikin perut sakit, ya. Yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wala ta'thim. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka penduduk surga, mereka minum-minum bir, minum khamar dari gelas-gelas, ya. La lahum fiha wala ta'thim. Meskipun mereka minum bir yang banyak, ya, mereka tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kata-kata sia-sia saja tidak mereka ucapkan. Apalagi kata-kata yang mendatangkan dosa menunjukkan mereka tidak terkena dengan sakit kepala, tidak perut mereka tidak sakit. Bayangkan mereka bisa berenang di sungai Khamar, sungai Bir, berbeda dengan bir yang ada di dunia yang rasanya tidak enak, kemudian bikin kepala pening, kemudian bikin perut sakit, setelah itu jadi seperti orang gila. Oleh karenanya para ulama mengatakan sungguh heran dengan orang-orang yang dia akalnya sehat, dia rela untuk dijadikan bersama dianggap seperti orang-orang gila. Kenapa? Dengan minum bir. Tatkala dia minum bir, dia seperti orang gila. Sampai ada seorang mufassir mengatakan, ada orang yang setelah dia minum bir, kemudian dia buang air kecil, kemudian dia wudhu dari air kecilnya tersebut, dia wudhu kemudian dia mengatakan, dia baca doa, Alhamdulillahilladzi azhaba annal hadha wa afana. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kotoran. Padahal dia baru baru berwudhu dengan air kencingnya ya. Oleh karenanya, barang siapa yang bersegera seperti orang kafir, adhabtum tayyibatikum fi hayat fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian telah menghilangkan kebaikan-kebaikan kalian tatkala di dunia, menyegerakan. Kalian telah bersenang-senang dengan kebaikan-kebaikan tersebut tatkala di dunia. Di akhirat tidak kalian dapatkan. Minum bir di dunia silakan, di akhirat tidak dapat. Menggunakan emas dan perak di dunia silakan, di akhirat tidak dapat. Pakai pakaian sutra di dunia silakan, di akhirat tidak tidak dapat. Oleh karenanya ini diantara ilah sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa kita diharamkan untuk makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ada khilaf di antara para ulama bagaimana jika bejana tersebut tidak emas murni. Artinya ada bagian misalnya eh, misalnya emasnya cuma 20%, emasnya cuma 30% ya. Allah alam bisawab mending kita hati-hati kita jauhi ya. Karena ada sebuah hadis yang dikhilafkan oleh para ulama tentang sanatnya dan dihasankan oleh Syekh bin Bas rahimahullah yaitu sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Man syariba min ina'i min ina'i dhahabin aw fiddatin aw ina'in fihi syai'un min dhalik fa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak atau bejana yang di situ ada sedikit dari ada bagian dari emas dan perak tidak murni maka sungguhnya dia telah menyalakan api dalam perutnya. Ini hadis meskipun khilaf di antara para ulama, namun dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syekh bin Bas rahimahullah dan untuk kehati-hatian kita jauhi ya benda-benda yang di situ ada campuran emasnya ya maka kita kita jauhi jangan kita jangan kita uh, gunakan. Ikhwani fillah sanillahu Kemudian para ulama khilaf sekarang permasalahan berikutnya dikhilafkan oleh para ulama. Apakah Larangan untuk menggunakan emas dan perak hanyalah untuk makan dan minum saja. Artinya yang lain boleh digunakan. Misalnya kita punya emas, kita punya perak, ya kita gunakan untuk untuk meletakkan sesuatu misalnya untuk rak buku kita buat dari emas. Ya. Rak buku dibuat dari apa? Dari emas misalnya. Bukan untuk makan dan minum. Tapi emas untuk kita pasang di rumah untuk digunakan hal-hal yang lainnya. Atau misalnya kita punya bejana tapi tidak kita gunakan untuk makan dan minum, untuk menampung air misalnya, <laughs> untuk menampung air <laughs> air keran. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ini khilaf di antara para ulamanya. Sebagai ulama, bahkan banyak ulama yang menyatakan bahwasanya larangan hanya mencakup larangan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Selain itu, ya, tidak dilarang. Selain itu tidak dilarang. Seorang kalau punya bejana dari emas dan perak tapi tidak digunakan untuk makan dan minum, maka ini tidak diharamkan. Mereka berdalil dengan zahir hadis. Mereka berdalil dengan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tashrabu, kemudian wala ta'kulu. Janganlah kalian minum, janganlah kalian makan. Berarti yang larang cuma makan dan minum. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Subul Salam, kemudian Al-Syaukani dalam Nail Autar, demikian juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti'. Akan tapi pendapat ini Allah alam bisawab ya kurang hati-hati lebih lebih hati-hati kita berpendapat dengan pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengatakan la tashrobu, ولا la janganlah kalian minum dan janganlah kalian kalian makan. Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat tersebut karena inilah yang biasanya digunakan oleh orang masyarakat biasanya menggunakan bejana untuk makan dan minum. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala mengucapkan jangan kalian makan dan jangan kalian minum, ini mimbabi taklid, artinya kebiasaannya digunakan untuk itu. Namun bukan berarti selain itu dihalalkan. Saya ulangi Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian minum dan jangan kalian makan. Ini adalah mimbabi taklid. Karena kebanyakan mereka biasanya bejana-bejana itu di, dominannya digunakan untuk makan dan minum. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan jangan makan jangan minum bukan berarti selain itu dihalalkan. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna al yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara." Wa sayaslawna sa'ira. Dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang haram, dengan kezaliman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya dia telah mereka telah memasukkan dalam perut mereka api wasayaslauna sa'ira dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Dalam ayat ini Allah mengatakan, alladzina yakulun, orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman. Tetapi kita tahu bahwa yang diharamkan bukan cuma makan harta anak yatim. Diharamkan juga menggunakan harta anak yatim dengan cara yang haram, diambil misalnya dibelikan yang lainnya meskipun tidak digunakan untuk dimakan. Oleh karenanya, yang pendapat yang lebih hati-hati adalah mengharamkan uh, segala penggunaan emas dan perak dalam rangka untuk ya baik untuk makan dan minum atau demikian juga misalnya untuk menggunakan rak buku misalnya hal ini tidak perlu ini kemewahan yang berlebih-lebihan dan tidak pantas bagi seorang muslim apalagi dalam satu hadis dalam hadis uh, yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jannatani min fiddatin aniyatuhuma aniyatuha aniyatuhuma wa ma fihima ada dua surga yang terbuat dari perak. Yaitu bejana-bejananya terbuat dari perak dan apa-apa yang terbuat apa-apa yang terdapat dalam surga tersebut juga terbuat dari perak. Kemudian kata Nabi SAW, wa jannatani min zahabin, aniyatuhuma min zahab wa ma fihima. Ya, kata Nabi SAW, dan ada juga dua surga yang terbuat dari emas. Bejana-bejananya terbuat dari emas dan apa-apa yang terdapat dalam surga juga terbuat dari dari emas. Ini dalil yang tegas bahwasanya setelah kita katakan tadi kenapa kita tidak boleh menggunakan emas dan perak karena itu adalah perhiasannya penduduk surga. Ya. Barang siapa yang makan dan minum dari emas dan perak di dunia, maka dia tidak akan minum dan tidak akan makan dan minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak di akhirat. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ada dua surga yang terbuat dari emas. Bejana-bejananya dan juga yang, apa yang terdapat dalam surga tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya yang ada di surga yang terbuat dari emas dan perak bukan hanya bejana-bejana. Tetapi selain bejana juga terbuat dari emas dan dan perak. Oleh karenanya, ini semakin menguatkan dalil bahwasanya tidak boleh kita menggunakan emas dan perak bukan hanya masalah bejana, selain bejana juga tidak boleh. Ya, seperti membuat rak-rak dari emas ya, membuat apa-apa yang terbuat dari emas, patung dari emas misalnya. Ini tidak tidak di, tidak diperbolehkan. Karena ini adalah perhiasan penduduk surga. Barang siapa yang menyegerakannya di dunia, dia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Allah alam bisawab. Ikhwani fillah azani Allah iyyakum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha dari Ummu Salamah qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alladhi yashrabu fi ina'il fiddati ma yujarjiru fi batni nar jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari perak sungguhnya dia telah menyalakan api, menggoyang-goyangkan api dalam perutnya, api neraka jahanam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Al Imam Muslim. Yang hadis ini menunjukkan bahwasanya makan dan minum menggunakan bejana dari emas dan perak termasuk dosa besar. Bahkan terancam dengan api yang di, yang dimasukkan dalam perut. Kita tahu di antara definisi dosa besar kata para ulama, dosa besar adalah suatu dosa yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ada sebutkan barang siapa yang melakukan demikian maka terlaknat. Misalnya kata Nabi SAW, La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka sahabat bertanya, bagaimana seorang bisa melaknat kedua orang tuanya? Yaitu dia melaknat dua orang tua temannya, maka temannya pun akhirnya melaknat kedua orang tuanya. Ini dosa besar karena ada laknat. La'anallahu misalnya la'anallahu man dzabaha li ghairillah Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, yang menyembelih kepada jin, dosa besar, bahkan merupakan kesyirikan. Misalnya Jabir bin Abdullah mengatakan, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa." Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan nasabahnya dan orang menjadi penulis ya transaksi riba dan juga yang menjadi saksi transaksi riba tersebut kata Nabi SAW dosanya semuanya sama ini dosa besar karena ada laknat di situ. Contohnya juga di antara dosa besar adalah dosa-dosa yang diancam dengan ya hukum had, misalnya mencuri di dunia, di penggal tangannya, kemudian berzina, dirajam atau dicambuk misalnya. Ini dosa-dosa dosa-dosa besar. Demikian juga dosa-dosa yang diancam khusus dengan neraka jahanam. Ya. Diancam khusus dengan neraka jahanam ini juga merupakan dosa dosa besar. Diancam dengan azab kubur misalnya, seperti ghibah diancam dengan adab kubur, seperti seorang yang dia tatkala buang air kecil tidak bersih sehingga masih ada tersisa di pakaiannya, di celananya, ini juga diancam dengan adab kubur. Demikian juga diantaranya makan dan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Karena kata Nabi SAW, ma yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Alladhi yashrabu min aniyatil, aniyatil fiddah. Barang siapa yang minum dari bejana terbuat dari perak, Inna ma yujarjiru, sungguhnya dia menyalakan. Yujarjir itu suara air yang kalau kita tumpahkan ke dalam gentong akan bunyi per gitu, bunyi bunyi air. Tapi bukan bunyi air sekarang, bunyi apa? Api. Artinya dikobarkan oleh Allah dalam perutnya. Jadi ini ini sangat mungkin karena Allah menyebutkan di antara azab yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang masuk dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Allati tattali'u 'alal afidah." Yaitu neraka yang masuk dalam dada-dada, dalam jantung-jantung. Jadi disebutkan oleh dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya penduduk neraka jahanam akan dibesarkan tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka yang giginya seperti Jabal Uhud, ya, besar badannya. Dalam rangka apa? Agar api itu bisa membakar mereka dengan detail. Seluruh organ-organ tubuh mereka akan dibakar dengan api tersebut. Dibesarkan tubuhnya oleh Allah bukan untuk dimuliakan tapi agar api neraka jahanam bisa masuk dalam seluruh tubuhnya. Oleh karenanya Allah berfirman, "Allati tattali'u 'alal afidah," yaitu api yang masuk dalam jantung mereka. Mereka hidup dan tidak mati sementara jantung mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah perut. Mudah bagi Allah masukkan api dalam perut, dibakar bagian luar dan juga dibakar bagian dalam tubuh mereka. Barang siapa yang makan dan minum dari dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka diancam dengan neraka jahanam yang akan Allah kobarkan dalam perutnya. Ini menunjukkan bahwasanya uh, memakan dan minum dari bejana terbuat dari emas dan perak merupakan dosa besar. Kemudian hadis terakhir yang ini kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hukum bejana yang terbuat dari kulit. Bejana yang terbuat dari kulit, ya kulit bangkai misalnya, kemudian di disamak. Perkaranya lebih ringan jika ternyata kulit bangkai tersebut terbuat dari bangkai hewan yang bisa dimakan, seperti sapi misalnya atau kuda misalnya. Jadi di bangkai, kita tahu bangkai itu najis. Bangkai itu najis. Tatkala sudah disamak, digunakan bahan-bahan kimia sehingga menghilangkan uh, apa namanya hal-hal yang lendir-lendirnya, yang rutubatnya dihilangkan. Maka kemudian digunakan misalnya menjadi tempat air misalnya atau tempat makanan misalnya kulit kuda atau kulit sapi atau kulit kambing misalnya ini perkaranya masih ringan. Yang jadi masalah bagaimana kalau dibuat dari kulit singa misalnya atau kulit misalnya eh, kulit buaya, kulit buaya dijadikan tas misalnya atau dijadikan ikat pinggang ya. Ini bagaimana hukumnya? Akan kita bicarakan pada kesempatan yang singkat ini. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqat tahur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kulit telah disamak, maka telah suci. Jika kulit telah disamak, maka telah suci. Kemudian kata al Ibn Hajar, wa indal arba'ah. Dan diriwayatkan juga oleh empat orang ashabu sunan. Siapa ashabu sunan? Yaitu Al-Imam Abu Daud dalam sunannya. Al-Imam Tirmidhi dalam sunannya. Kemudian juga Al-Imam Ibn Majah dalam sunannya dan Al-Imam Nasai dalam sunannya. Jadi dalam lafal yang lain yang diriwayatkan oleh empat imam ini dalam kitab-kitab sunnah mereka Rasulullah SAW bersabda, Ayuma ihabin dubit Kulit mana saja yang disamak, fakat tahur. Maka telah telah suci. Hadis berikutnya dari Salamah ibnul Muhabbiq radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di babu juludil maitati tuhuruha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamak kulit bangkai, kita tahu bangkai hukumnya najis, ya. menyamak kulit bangkai adalah mensucikan kulit tersebut. Artinya apa? Bangkai asalnya hukumnya najis. Seorang kalau pegang bangkai, tangannya harus dicuci. Inilah beda antara bangkai dan tidak bangkai. Ada ayam yang kita sembelih. Bismillah kita sembelih. Ayam ini halal dan boleh dimakan dan tidak najis, boleh dimakan. Tapi ada ayam yang mati tidak disembelih atau disembelih tidak mengucapkan bismillah. Maka ayam ini meskipun sama-sama dagingnya, tapi dihukum beda oleh syariat. Ayam ini darahnya sama-sama dikeluarkan, tapi tidak mengucapkan bismillah. Maka ayam yang kedua yang disembeli tidak mengucapkan bismillah, jadilah bangkai. Hukumnya najis. Disentuh maka kita kalau ada lendir-lendirnya maka kita harus di tangan kita. kan hukumnya najis. Apalagi dimakan tentunya tidak boleh. Tapi bagaimana kalau kita menyamak kulitnya? Kata Rasulullah SAW, dibagu juludil maitati tuhuruha. Menyamak kulit bangkai itu adalah mensucikan bangkai tersebut. Sehingga tadinya najis menjadi tidak tidak najis. Dan hadis yang berikutnya An Maimunah radhiyallahu taala anhuma dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ada seekor kambing yang sudah jadi mayat ditarik digeret oleh sebagian sahabat. Rasulullah melihat mereka menggeret kambing tersebut. Mungkin mau dibuang karena mayat. Sudah jadi bangkai. Faqala, "Law akhadtum ihabaha." Kata Nabi SAW, "Mengapa kalian tidak mengambil memanfaatkan apa namanya? kulitnya?" Memanfaatkan apa? Kulitnya. Faqalu, "Innaha maitah." Ya Rasulullah, ini sudah jadi bangkai, sudah jadi bangkai. Ya. Faqala, "Yutahhiruha mau wal qaradhu." Sungguhnya bangkai tersebut kulitnya tadi akan disucikan dengan air yang dicampur dengan al-qarat. Qarat itu adalah semacam ya eh, bahan yang dibuat dari tumbuhan tertentu digunakan untuk menyamak. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau disamak maka sudah sudah jadi suci. Hadis ini kata Al-Hafiz Ibnu Hajar akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i. yang dimaksud dengan menyamak ikhwani fillah para hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala yaitu proses pengolahan kulit dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Yang dengan bahan-bahan tertentu tersebut bisa menghilangkan lendir-lendir dari kulit tadi dan menjadi kering. Baik dengan metode zaman dahulu yang mungkin disamak di apa digosok-gosok dikasih apa tidak tahu. Ya, ada yang tahu dikasih apa kalau orang ingin sama kulit? Kalau kulit menjadikan rebana itu bagaimana caranya? Dikasih apa biar kering? Dikasih bahan apa? Kapur. Ya mungkin dikasih kapur ya. Apalagi zaman sekarang ada ya ada bahan-bahan kimia modern lebih mudah untuk menghilangkan ya lendir-lendir yang dari kulit tersebut kemudian dijemur, dikeringkan sehingga siap untuk digunakan. Entah digunakan menjadi alat uh, alat untuk menyimpan air atau yang lainnya. Ya, dan ini sudah tidak najis lagi. Karena setelah disamak hilang lendir-lendirnya dan sudah tidak najis lagi. Ikhwani fillah Para ulama khilaf tentang masalah masalah ini. Bagaimana hukum menyamak kulit bangkai. Bahkan disebutkan oleh uh, Al-Imam Nawawi rahimahullah dan yang lainnya. Sampai ada tujuh pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan seluruhnya kalau sudah disamak halal, nggak jadi masalah. Artinya bukan halal dimakan tapi sudah suci. Kenapa? Karena lendirnya sudah hilang. Yang jadi bikin najis adalah lendir. Oleh karenanya, terutama sebenarnya mengatakan misalnya mazhab Malikiyah mengatakan bahwasanya rambut ya, rambut babi dan rambut anjing tidak najis. Kenapa? Karena di situ tidak ada pembuluh darah, tidak ada kehidupan. Kalau kita cukur rambut anjing dia tidak kesakitan. Sebagainya rambut kita, rambut kita kalau dipotong dia tidak sakit. Ya, kalau sakit kalau dicabut karena kena pembuluh. Tapi kalau dipotong tidak sakit. kalau tidak ada pembuluh darah di situ, tidak ada kehidupan di situ berupa lendir-lendir, maka dia tidak najis. Demikian juga kata mereka, Tatkala kulit disamak dihilangkan seluruhnya lendir-lendirnya, maka sudah hilang kenajisannya. Dan ini berlaku umum. Baik hewan-hewan, bangkai hewan-hewan yang asalnya boleh dimakan, maupun bangkai hewan-hewan yang asalnya tidak boleh dimakan. Oleh karenanya, kulit harimau, kulit anjing, kulit babi, ya kalau memang bisa disamak, maka tidak najis lagi. Ini pendapat segelintir kecil dari kalangan para ulama. Namun pendapat yang kuat Allah alam bisawab bahwasanya dibedakan antara hewan yang boleh dimakan dengan hewan yang tidak boleh dimakan. Pertama kenapa? Karena hewan yang tidak boleh dimakan atau hewan yang boleh dimakan itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis ini. Pertama kita lihat dalilnya tentang kisah hadis Maimunah Rasulullah SAW marra bisyatin yajurrunaha. Rasulullah SAW melihat seekor kambing yang sudah jadi bangkai yang digeret oleh para sahabat. Kata Nabi SAW, Ala akhazum ihabaha, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Kata mereka, Inna maitah. Ini sudah jadi bangkai Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, Iza dubigo iha Pakat tahur. Kalau sudah disamak jadi suci. Ini konteks hadisnya berkaitan dengan kambing. Yang kambing asalnya hewan yang asalnya bisa apa? Bisa dimakan. Dalil pertama. Jadi kalau kita melihat sebab sebab turunnya hadis ini, berkaitan dengan hewan yang bisa dimakan namun sudah jadi bang bangkai. Bukan dengan seluruh hewan tidak. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya hanya boleh disamak adalah hewan yang boleh dimakan yang sudah jadi bangkai. Ada dalam satu lafal kata Rasulullah SAW dibaguha zakatuha menyamak kulit tersebut adalah zakatu. Zakatu adalah menyembelihnya. Kita tahu hewan, kenapa hewan dijadikan dikatakan jadi bangkai, kambing kenapa jadi bangkai? Karena tidak disembelih diantaranya. Oleh karena Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah saya bacakan dalam surat Al-Maidah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hewan-hewan yang tewas namun tidak disembelih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Hormat alaikumul maitatu diharamkan atas kalian bangkai wadamu dan juga diharamkan bagi kalian darah yang mengalir walahmul khinzir dan juga diharamkan bagi kalian daging babi wa ma uhilla li bih dan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala juga diharamkan wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natiha demikian juga hewan-hewan yang mati tercekik atau hewan-hewan yang terkena lemparan batu atau hewan-hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi atau hewan-hewan yang ditanduk oleh hewan yang lainnya ini mati-mati hewan tersebut tidak dengan cara disembelih. Kalau mati dalam keadaan tercekik, maka jadi bangkai. Kalau mati dalam keadaan jatuh dari tempat yang tinggi, tewas, jadi apa? Bangkai. Kalau mati karena ditanduk oleh hewan yang lain, jadi apa? Bangkai. Ya. Wal mauqudatu demikian juga kalau mati karena terlempar batu misalnya, juga bang jadi bangkai. Kemudian di akhir ayat kata kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma sab'u illa ma zakaitum. Demikian juga yang diterjang oleh binatang buas, illa madzakaitum kecuali yang kalian sembelih. Artinya apa? Ada hewan jatuh dari tempat tinggi. Dia mau tewas ini. Tinggal napas, ya, penghabisan. Tidak bisa diberi pertolongan apa, jantungnya tidak itu sudah mau tewas sudah. Sebelum dia tewas kita bismillah kita sembelih jadi halal. Allah mengatakan illa madzakaitum kecuali yang kalian apa? sembelih. Tapi kalau kita tidak sempat sembelih, jadi apa? Bangkai. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan tentang sekarang yang sudah terlanjur jadi bangkai. Terlanjur jadi bangkai. Dagingnya tidak mungkin lagi seru buang kata Rasulullah SAW. Yang di, hanya bisa dimanfaatkan apa? Tinggal kulitnya. Tapi ini kan bangkai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, dibaguha zakatuha. Dengan disamaknya berarti menyembelihnya. Paham? Dengan disamaknya berarti apa artinya? mah? Menyembelihnya. Jadi menyembelih untuk menjadikan suci ya Eh, kulit bangkai hewan yang bisa dimakan itu dengan me menyamaknya dan menyamaknya tadi kedudukannya seperti menyembel menyembelihnya. Nabi mengatakan di baguha zakatuha. Menyamaknya sama dengan menyembelihnya. Dari sini hadis sangat kuat. Kalau hewan yang haram dimakan, kambing dan anjing dan babi, kalau disembelih bermanfaat nggak? Bismillah anjing disembelih dimakan. Manfaat tidak? Manfaat. Harimau sini bismillah disembelih sembelihnya tidak bermanfaat. Babi kalau kita bilang bismillah tidak ber, bermanfaat. <laughs> Jangan seperti apa? Dulu saya masih kecil, saya heran sama sebagian orang Islam. Kamu kok pelihara? Saya bilang kamu kok pelihara anjing? Oh anjing saya sudah masuk Islam, <laughs> sudah disunat kata <laughs> Subhanallah. Tinggal berarti boleh disembelih dong kalau sudah masuk Islam. Ini, ini sebagian perkataan kita waktu karena saya gaul sama orang-orang di sana banyak orang Nasrani sehingga sebagian orang Islam terpengaruh dengan gaya hidup orang Nasrani. Mereka melihara anjing di di rumah. Jadi hewan-hewan yang haram dimakan tidak manfaat, tidak mungkin untuk disembelih. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW mengatakan dibagu iha, bagu zakatuha dengan menyem, dengan menyamaknya adalah menyembelihnya berarti ini menunjukkan yang hanya boleh disamak adalah hewan yang mungkin untuk disembelih yaitu hewan-hewan yang asalnya boleh di, dimakan. Dengan demikian hewan-hewan yang haram dimakan seperti anjing, harimau, singa, kemudian buaya, ya. Itu tidak boleh kulitnya dimanfaatkan. Kulitnya tidak boleh dijadikan tas misalnya atau dijadikan apa, tidak boleh. Karena tidak bisa menjadi menghilangkan kenajisannya. Ini pendapat yang kuat Allah alam bisawab. ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Dalil yang lain ada hadis juga disebutkan ada beberapa hadis yang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara nas melarang untuk memanfaatkan kulit-kulit binatang buas. Namun beberapa riwayat tersebut ada yang riwayatnya yang lemah, ada yang riwayatnya diperselisihkan, dan ada riwayatnya yang lebih condong kepada riwayat yang kuat dijadikan hujah. Yaitu Rasulullah SAW disebutkan naha anjulu disiba. Rasulullah SAW melarang untuk memanfaatkan kulit-kulit binatang buas. Ini dalil tegas, nas bahwasanya binatang buas kulitnya tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Akhrajah Abu Dawud, At-Tirmidzi wan Nasa'i dan Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi dalam talkhisnya. dan juga disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah dalam silsilatul ahadits as-sahihah. Jadi disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Zahabi dan disahihkan juga Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah SAW naha an juludi as